ahli hikmah berkata Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu shumusul ma'arifi بسحوب الآثار Alam itu kesemuanya berupa kegelapan, sedang yang meneranginya hanya karena tampaknya kebenaran, yaitu hak Allah padanya. Maka siapa yang melihat alam, kemudian tidak melihat Allah di dalamnya, atau padanya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka benar-benar ia telah disilaukan oleh nur cahaya dan bertutup baginya surya bahkan tertutup baginya nur makrifat oleh tebalnya awan benda-benda alam ini bahasa ini penuh kiasan melihat Allah bukan melihat zatnya tapi pandangan hati yang merasakan kehadiran Allah kenapa orang tertutup hatinya karena terlalu banyak benda-benda yang menjadi tambatan hatinya. Seperti seorang yang sangat senang kepada barang. Takut barang ini hilang. Takut barang ini rusak. Tertambat hatinya kepada barang. Padahal hilangnya barang, rusaknya barang, kesayangan belum tentu keburukan Mungkin Allah menolong dia dengan hilangnya barang ini agar hatinya tidak terlalu banyak berpikir tentang barang. Ibu punya perhiasan yang bagus, yang mahal. Itu akan mencuri hati. Takut hilang, takut rusak, takut ada yang sama, takut dicuri. Ini memakan waktu, memakan pikiran, memakan perasaan. Padahal waktu yang paling berharga adalah ingat kepada Allah yang memberi rezeki. Berapa banyak orang yang tersita hanya sebuah gelang dibanding dengan perhiasan keyakinan kepada Allah yang amat dahsyat. Oleh karena itu, kalaupun kita memiliki dunia ini, boleh miliki apa saja yang halal, yang diizinkan, tetapi jangan pernah mencuri hati ini. Semuanya hanyalah titipan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil Semua milik Allah. Biasakan itu. Sehingga kita tidak menjadi sombong dengan adanya dan tidak berat ketika diambil oleh pemiliknya. Percayalah semakin mahal, semakin bagus, semakin berharga dalam ukuran dunia kalau tidak hati-hati bisa menjadi tabir biasakanlah, selalu biasakan. Semua hanyalah titipan. Semua hanyalah milik Allah. Semua hanyalah dalam kekuasaan Allah. Ada dan tiada. Hanya menjadi amal kalau benar dalam menyikapinya. Ketika ada, kita bersyukur penuh kerendahan hati. Ketika tiada, kita bersabar. Maka ada dan tiada tetap membawa manfaat. Beda dengan yang tumpuannya hanya benda. Dia tidak akan bisa mengenal Allah. Cemas hanya karena cemas takut rusak, takut hilang. Padahal rusak itu ada ajalnya. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah. Tubuh yang lekat dengan dunia tapi hati lekat dengan yang mencipta dan memiliki dunia berikut isinya. Amin. Allahumma salli wa sallim wa ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Duhai Allah Yang menguasai langit dan bumi Yang menciptakan diri-diri kami Yang mendetakkan jantung ini Yang memberikan nikmat yang tiada bertepi Engkau lah yang menciptakan, mengurus diri kami setiap waktu. Rob, Bukakan hati kami agar selalu sadar bahwa diri ini milikmu. Jangan biarkan kelebihan yang engkau karuniakan membuat kami ujub, ria, dan takabur. Melainkan golongkan kami menjadi orang yang selalu tawadu. Rob, jangan biarkan pemberianmu memperbudak diri kami. Betapapun dunia engkau berikan kepada kami Jangan pernah biarkan dunia ini mengisi hati ini. Cukupkan hati kami hanya engkau ya Allah. Hanya engkau. Jangan biarkan pujian dan penghargaan makhluk-makhlukmu mencuri hati kami. Jangan biarkan kedudukan mencuri hati kami. Ya Allah izinkanlah hati ini hanya untukmu Hanya karenamu Hanya merindukanmu hanya berharap kepadamu. Tiada Tuhan selain engkau wahai pencipta kami. Tiada Tuhan selain engkau wahai tujuan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang budiman, segala sesuatu yang dicapai dengan kegigihan, nilainya akan sangat tinggi. Begitupun kegigihan kita mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak mencintai dunia ini, insya Allah akan diganjar dengan yang sangat tinggi. Hati yang tersingkap, mengenal, mencintai dan merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh